سنغه kami akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu dan kami akan menolong orang-orang yang beriman fil hayati dunya dalam kehidupan dunia ini wa yauma yaqumul ashhad dan pada hari ketika saksi-saksi itu bangkit atau tegak. Ya, maksudnya adalah pada hari kiamat. saksi ya. Saksi-saksi itu tegak atau bangkit atau berdiri di hadapan Allah menjadi saksi dan itu adalah pada hari kiamat. Ya. Ayat yang pertama ini memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan rasulnya dan pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman. Menolong kalau berhadapan dengan orang kafir adalah memenangkan, memenangkan. Gitu. Nah, menolong Rasulnya dan orang-orang beriman menolong dari gitu, segala kesulitan, menolong dari segala apa yang mereka butuhkan. In yang surkum Allah SWT telah menjanjikan Gitu. Apabila atau telah menetapkan kalau, kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah bisa jadi berhadapan dengan orang kafir, menolong agama Allah bisa jadi tidak berhadapan dengan orang kafir, tapi gitu, menegakkan agama Allah. Bagaimana menegakkan agama Allah? Beriman dengan benar itu termasuk menegakkan agama Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, diperintah sholat, mengerjakan sholat itu menolong agama Allah, ya. meninggalkan larangan-larangannya. Yang ketiga, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau dengan dakwah atau dengan belajar mengajarkan syariat Allah SWT. Nah, semua itu adalah makna dari menolong agama Allah SWT. Gitu. Jadi beriman dengan benar, menjalankan perintah menjauhi larangan itu menolong agama Allah. Nah, ada bentuk yang ketiga menolong agama Allah yaitu mendakwahkan atau belajar mengajar. Nah itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga e, macam menolong agama Allah. Yang pertama berhadapan dengan orang kafir semata-mata agar kalimat Allah yang menang. Akal agar agama Allah yang menang. Itu adalah menolong agama Allah. Jadi intan surullaha yang surkum. Nah, ya, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan memberi pertolongan pada kalian. Nah, menolong agama Allah adalah jihad di jalan Allah melawan orang kafir apabila ada peperangan. Nah, apabila tidak ada peperangan beriman dan menjalankan perintah-perintahnya dan yang ketiga mendakwahkan kepada orang lain mendakwahkan pada orang lain inna dan orang yang beriman mengikuti rasul seperti itu jejaknya tiga ini ketika waktu perang berperang melawan musuh Allah musuh orang yang beriman ketika tidak berperang beriman dan menjalankan perintah menjauhi larangan dan gitu, mendakwahkan agama ini kepada orang lain. Kapan Allah memberi pertolongan pada orang yang beriman di dunia dan di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Di dunia di dunia diberi kemenangan yang nyata, seandainya kemenangan itu tidak nyata, ada di antara mereka yang mati, sesungguhnya mati syahid di jalan Allah itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan. Gitu. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena dia telah berjuang di jalan Allah sampai akhir hayat. Berarti dia telah memenangkan dalam kehidupan ini memenangkan bagaimana ia gunakan seluruhnya untuk Allah SWT sampai mati. Nah, wa yauma yakumul asyhad kenapa hari kiamat itu disebut dengan yakumul asyhad? Karena semua e, hamba Allah yang tahu, yang dekat itu akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Aku memahami atau menjumpai dirimu senang dengan lereng-lereng bukit dan dengan ternak-ternakmu." Artinya senangnya tidak tinggal di kota, senangnya tinggal di e, lereng-lereng bukit itu pindah-pindah bersama dengan ternak-ternaknya. Apabila waktu adzan tiba, kumandangkan adzan dan keraskan suaramu sampai di mana suaramu maka baik manusia maupun jin maupun batu-batu tumbuh-tumbuhan sampai di mana suaramu maka semua nanti di hari kiamat akan jadi saksi. Nah, jadi akan jadi saksi pada hari kiamat. Gitu. Nah, lagi Rasulullah SAW tatkala membacakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, maksudnya hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi mengeluarkan seluruh isinya, ya hari kiamat kayak gitu. Gitu. Wa al insanu malaha ketika manusia belum mati, ketika proses masih berlangsung, manusia pontang-panting dan mengatakan apa yang terjadi Nah, akhirnya kiamat kemudian dibangkitkan. Setelah hancur semuanya, langit diganti dengan langit yang baru, bumi diganti dengan bumi yang baru, lalu manusia dibangkitkan semuanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bumi menceritakan beritanya. Nah, maka setiap belahan bumi itu berkata fulan itu berbuat begini di sini pada waktu ini. Nah, dan itu adalah saksi. Ayat yang lain. Ayat yang lain. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun pada hari itu, pada hari ini, yaitu hari kiamat. Aku tutup mulutnya. Yang berbicara adalah tangannya. Mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, perbuatan tangan, dan kaki-kakinya jadi saksi. Artinya, kalau nggak sedang mulut yang dimintai pertanggungjawaban, mulutnya ditutup, kalau pertanggungjawaban itu pada tangan, tangannya sendiri yang berbicara, kakinya jadi saksi. Gitu. Ya. Nah, lagi tatkala setiap orang itu dimintai pertanggungjawaban, maka seluruh anggota badannya jadi saksi. Kalau mulut yang sedang dimintai pertanggungjawaban, semua anggota badannya jadi saksi. Kalau tangan yang sedang dimintai pertanggungjawaban, maka yang lainnya jadi saksi. Nih, fakolu maka orang-orang kafir itu berkata li juludihim kepada kulit-kulit mereka lima syahidtum alaina kenapa kalian kok jadi saksi atas perbuatan kami gitu. Kau usah jadi saksi tahu ya udah nggak usah jadi saksi Kalu kulit-kulitnya berkata, Antoqonallahu kulla Allah yang menjadikan kita berbicara, yang menjadikan segala sesuatu berbicara, itu Membicarakan apa? Itu Berbicara bahwa ia mengetahui kalau dulu dia berbuat begini. Nah, jadi jadi saksi. Nah, bahkan Rasulullah SAW dan umat Islam itu jadi saksi atas semua manusia. Umat terdahulu Rasulullah dan umatnya jadi saksi. Gini. Bagaimana umat terdahulu diminta pertanggungjawaban? Tidak tahu ya Allah. Rasulnya ditanya, kamu belum menyampaikan. Sudah ya Allah. Siapa saksimu bahwa kamu telah menyampaikan? Muhammad SAW dan umatnya. Akhirnya Rasulullah SAW dan umatnya hadir menjadi saksi bahwa Rasulnya telah menyampaikan dakwah kepada umatnya, Rasul-Rasul telah menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan umatnya itu yang memang durhaka. Nah, wa yauma yaqumul ashhad. Allah akan menolong Rasul dan orang yang beriman pada hari ketika saksi-saksi itu bangkit. Ya. Yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratuhum, yaitu pada hari tatkala alasan orang-orang golim itu sudah tidak bermanfaat. Kalau di dunia ini beralasan diterima oleh Allah alasannya. Tapi kalau nanti sudah kiamat alasan itu sudah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena hujah sudah tegak. Ya. Sehingga alasan sudah tidak diterima. Gitu hujah sudah tegak itu maksudnya bagaimana? Allah sudah menurunkan kitabnya. Allah sudah mengutus rasulnya untuk membacakan gitu. Penjaga neraka berkata, "Alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza?" Qalu bala. Gitu. Tatkala gitu ahli neraka itu dikiring ke neraka hmm. ke neraka jahanam sehingga tatkala sampai di neraka jahanam berkatalah penjaga neraka jahanam bukankah telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri membacakan ayat-ayat Allah pada kalian, memberi peringatan pada kalian tentang pertemuan seperti ini? Semua menjawab iya. Nah, jadi sudah tidak tidak bisa beralasan lagi. Kenapa? Karena hujah sudah tegak. Allah sudah mengirimkan Rasulnya sudah menurunkan kitabnya memberi peringatan nah, itu. Kalau di dunia beralasan ya Allah saya mohon ampun kenapa kok mana karena saya lupa saya lalai saya digoda setan saya salah saya nah mohon ampun dengan benar diampuni oleh Allah nah itu alasan uzur ya. nah walahumul laknatu dan bagi mereka nanti di hari kiamat karena sudah tidak diterima alasan akan mendapatkan laknat walahum su'uddar dan balasan untuk mereka adalah negeri yang sangat hina, rendah dan menyengsarakan. Walaqad ataina Musa al-huda dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa petunjuk yaitu Taurat dan keterangan-keterangan yang diberikan yang disampaikan oleh Nabi Musa tentu kepada kaumnya Wa awrafna Bani Israel al-kitab dan kami wariskan kitab itu kepada Bani Israel. Bahkan sejak lama sebelum Nabi Musa ya, terus Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi sampai Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal juga Allah mengutus lagi kepada nabi kepada mereka Allah mengutus lagi nabi kepada mereka juga dari kalangan Bani Israel walaupun ataina Musa al-huda wa awrasna Bani Israel al-kitab dan kami wariskan kitab kepada Bani Israel hudan sebagai petunjuk wa dan untuk peringatan liulil albab bagi yang menggunakan akalnya dengan benar bagi yang berakal maksudnya yang mau menggunakan akalnya dengan benar. Ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan akal kita dengan benar, gitu, sungguh kita ini mendapatkan warisan kitab Allah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebelum meninggal, aku wariskan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua warisan itu yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, kitab Allah sudah diwariskan kepada kita. Gitu. Untuk apa kitab Allah ini? Hudan sebagai petunjuk. Kalian dengan petunjuk ini tidak akan terjerumus pada kesalahan. Ya. Sebagai peringatan Al-Quran ini, kalau kalian gitu, menyimpang eh, didatangkan peringatan dari Allah. Ingatlah. Inna nahnu nazzalna dzikra sungguh kami yang menurunkan peringatan ini. Nah, nah Quran ini menjadi petunjuk jalan yang benar, menjadi pengingat bagi orang yang keliru, yang lalai bagi orang yang menggunakan akalnya dengan benar. Apabila orang itu tidak menggunakan akalnya dengan benar, ada Quran, tidak ada Quran, sama saja. Ada peringatan, tidak ada peringatan, sama saja. Makna makna ini diambil dari belakang. Berarti orang yang Ya. Tidak berjalan di atas jalan Al-Quran. Orang yang tidak merasa diingatkan dengan Al-Quran. Itu orang yang tidak menggunakan akalnya dengan benar. Orang yang tidak berakal. Oh, nggak berakal itu. Apa? Ada petunjuk yang benar tapi dia malah jalan yang salah. Diingatkan nggak diingatkan sama saja kayak orang gila. Nah, jadi itu. Orang kafir itu kayak gitu. Ada petunjuk nggak dipakai. Diingatkan nggak diingatkan sama saja tidak beriman. Nah, fasbir maka bersabarlah wahai Rasul, maka bersabarlah wahai orang yang beriman. Kenapa? Karena berjalan di atas hidayah Allah. Mengikuti peringatan Allah itu berat maka butuh kesabaran. Kalau tidak berat, tidak akan ditolong oleh Allah. Gitu. Kalau nggak berat, tidak akan ditolong oleh ya, sudah enteng, sudah bisa, sudah beres semuanya. Berat tantangannya juga berat, maka ditolong oleh Allah. Meskipun ditolong oleh Allah, tetap jalan itu berat, maka butuh kesah, kesabaran. Menolong agama Allah, tiga-tiganya itu berat. Tiga-tiganya menghadapi orang kafir itu berat. Kamu dijanjikan yang penting kamu menolong agama Allah melawan orang kafir, kamu ditolong oleh Allah, tapi butuh kesabaran. Fasbir. Beriman dengan benar meninggalkan kesyirikan. Ya. beramal soleh melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu berat. Butuh kesabaran. Kamu nanti ditolong kalau kamu tetap berjalan gitu, tapi tetap butuh kesabaran. Kalau kamu nggak sabar, nggak akan jalan. Amar makruf nahi mungkar, dakwah, belajar mengajar itu berat, butuh kesabaran. Nah, karena itu fasbir, wahai rasul-rasul dan orang-orang yang beriman. Nah, inna wa'dallahi hak sungguh janji Allah itu benar. Di dunia akan ditolong, di akhirat akan ditolong. Bersabarlah. Ini, gitu. Ketika belum datang pertolongan itu, belum saatnya. Ditolong nanti di akhirat. Kapan itu? Nanti. Sekarang belum saatnya. Nah. Sabarlah sungguh janji Allah itu hakun pasti benar. Wastaghfir li dzambik dan sesungguhnya kamu itu banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Dan itu sebab lambatnya pertolongan Allah. Kamu kan masih kotor, bersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu. Kamu baru melangkah, kepingin ditolong, baru melangkah, baru keluar dari rumah menuju medan jihad, belum belum sudah kepingin ditolong. Belum tiba waktunya. Nah, Jangan tergesa-gesa. Nah, kamu banyak dosa, bersihkan dulu. Nanti dosamu sudah kamu akui salah, kamu istighfar taubat. Nah, pertolongan itu akan datang. Wastaghfir li dzambik. Beristighfarlah karena dosa-dosamu, wasabbih dan sucikan Tuhanmu Sucikan Tuhanmu dengan jiwamu dan dengan lesanmu. Bagaimana mensucikan su, sucikan Tuhanmu? Nah, bagaimana mensucikan Allah? Gitu. Meyakini bahwa Allah maha sempurna dari segala segi, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kesalahan Allah sedikit pun, tidak ada kejelekan dari Allah sedikit pun. Semua yang disandarkan kepada Allah itu sempurna. Lesannya membaca subhanallah. Itu sakti, bertasbihlah membaca subhanallah, maha suci Allah. Apa maha suci Allah itu? Maha suci Allah itu Allah itu suci, bersih dari kekurangan, kejelekan dan kesalahan. Allah itu suci bersih dari kesalah kekurangan, kejelekan dan kesalahan. Nah, wasabi bihamdi rabbika dengan memuji Allah memuji Allah alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah karena Allah itu bersih dari kekurangan kejelekan dan kesalahan berarti Allah itu maha terpuji ya. kalau seandainya gitu, Raja itu, waktu raja itu sempurna. Berarti raja itu terbu, terpuji. Sempurna apanya? Zatnya sempurna. Masuk raja itu sehat, kuat, tampan, itu gagah, itu segala macam dia terpuji zatnya. Perbuatannya sangat adil, santun, pengasih penyayang, perbuatannya juga terpuji. Wah itu bendahara Wah, bendaharanya sehat, tidak pernah absen. Terpuji dari segi kehadiran keaktifannya. Kerjaannya sempurna, tidak ada sedikit pun yang keselip. Terpuji perbuatannya. Nah, zatnya Allah SWT maha terpuji baik zatnya sempurna tidak ada kekurangan kejelekannya sedikit pun perbuatannya sempurna terpuji karena sempurna perbuatannya tidak ada kesalahan kekurangan dan kejelekannya gitu. Wasabih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar di waktu sore dan di waktu pagi nah dan ini mengingatkan berarti setiap pagi dan sore harus mensucikan Allah dan memuji Allah kan Ini dia. Ya? nah berarti ini zikir pagi dan sore beristighfar, bertasbih, memuji Allah setiap pagi, setiap sore. Berarti zikir pagi, sore hendaknya dilakukan. Innalladzina yujadiluna fi ayatillah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah. Bi ghairi sultanin atahum. Dengan tanpa dasar yang Allah datangkan pada mereka Ayat Allah di didebat, ayat Allah ditentang. Ayat Allah dibantah. Bantahnya, debatnya dan tentangnya tidak dengan dasar yang diturunkan oleh Allah. Nah, gitu ya. Tidak dengan dasar yang diturunkan oleh Allah. Maka in fi sudurihim illa kibrun ketahuilah Orang yang kayak gitu di dalam dadanya tiada lain kecuali kesombongan. Karena sombongnya ayat Allah di debat tanpa dasar. Karena sombongnya lah ayat Allah dibantah tanpa dasar. Bukan karena mereka itu ya, faham gitu begini begitu tapi karena sombongnya karena sombongnya sehingga ayat Allah yang jelas-jelas benar, petunjuk dan peringatan malah dibantah, malah didebat. Nah itu karena sombong orang yang mendebat ayat Allah itu tiada lain karena di dalam hatinya som sombong. Nah orang yang debat ayat Allah yang tanpa dasar dari Allah. Apa ada orang yang mendebat ayat Allah dengan dasar ayat yang diturunkan oleh Allah? Jawabannya ada. Lo bagaimana itu? Wong ayat Allah didebat atau dibantah dengan ayat Allah. Yaitu orang yang masing-masing berdasarkan dengan ayat tapi terjadi perbedaan. Nah, nanti akhirnya pasti ada gitu salah satu yang akhirnya oh iya gitu. Misalnya begini. Misalnya begini. Allah SWT berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Apabila ada orang laki-laki meninggal, maka dia harus berpesan kepada istrinya, mengingatkan istrinya, wasiat pada istrinya Selama satu tahun kamu nggak boleh keluar dari rumah ini. Selama satu tahun nafkahmu tetap dari rumah ini maksudnya dari harta suami. Dan selama satu tahun itu tidak boleh menikah. Dan ini masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati. Karena itu masa iddah bagi wanita adalah satu tahun. Selama satu tahun nafkahnya masih dari harta suami yang meninggal. Dibantah boleh apa enggak? Boleh yang penting bantahnya dengan ayat. Loh ayat itu sudah dihapus pak. Bapak baca ayat tapi ayat itu sudah dihapus. Dihapus gimana? Dihapus bukan lafadznya. Lafadznya tetap kalau dibaca dapat pahala karena ayat Allah. Tapi hukum yang terkandung di dalamnya sudah dihapus oleh Allah dengan ayat berikut. Ayat yang satunya Nah itu bantah orang yang baca ayat, ya, tapi dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Nah itu e, menunjukkan bahwa ada terjadi seperti itu. Ya. Nah, adapun yang bantah tanpa ayat yang Allah turunkan, maka itu tiada lain di dalam hatinya kecuali kesom kesombongan. Bisa jadi ada orang Yahudi yang betul-betul eh, yang betul-betul berpegang dengan Taurat yang masih asli. Loh, Allah menurunkan dalam Al-Qur'an di dalam Taurat kayak gini. Dibantah dengan ayat yang Allah turunkan dari Al-Qur'an boleh dan dikasih tahu yang dulu dihapus dengan yang belakang. Nah, karena itu di sini yang bantah tanpa dasar yang diturunkan oleh Allah sesungguhnya dalam hatinya itu ada kesombongan. Adapun apabila bantah tapi dengan dasar ayat yang Allah turunkan tidak apa-apa. Itu. Nah, mahum bibali mereka tidak akan tidak akan sampai tidak akan bisa itu. Nah, itu. mengikuti keinginan keinginannya. Mereka tidak akan bisa menghancurkan, menghilangkan, membatalkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sombong kepingin menolak ayat Allah, tapi mereka tidak akan bisa. Yang penting ada yang menegakkan ayat Allah, kebenaran pasti ada pada yang menegakkan. Fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah melawan syaitan. Berlindunglah kepada Allah melawan orang-orang kafir, orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Berlindunglah kepada Allah dari kejelekan. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hmm. Itu aja yang kita baca.